fi Dawil Kitab was Sunnati Sahihah yang ditulis oleh Salim bin Id al-Hilali. Apa itu syaitan? Para ulama khilaf tentang asal kata dari syaitan. Ada yang mengatakan dari syato, syaitanan sehingga nun di sini zaidah. Ada juga yang mengatakan dari syatona ya syata artinya yang membara dan syatana yaitu yang jauh dari rahmat Allah dan <clears throat> dua-duanya dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah syaitan syaitan ini sebuah nama <clears throat> yang dimutlakan untuk setiap yang durhaka dari kalangan manusia dan jin. Yang dimutlakan ya untuk setiap yang durhaka dari kalangan setan dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا آه، وكذلك زين آه، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين بكل يعني نبي شياطين الجن والإنس سبحان الله saya آه، تدلو tadi dulu cari musaf dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am Ya. <clears throat> Di nomor 112 Ya 112 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh ya set, dari karangan setan, manusia dan jin. Di sini ibu-ibu ya Allah mengatakan bahwa manusia ada setan, jin pun ada setan. Berarti setan itu nama untuk setiap yang durhaka dari kalangan manusia dan dan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa setan itu musuh kita yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh kita yang nyata. Allah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang yang mengambil setan sebagai wali <clears throat> ia akan merugi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 118. "Wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang mengambil setan sebagai wali selain Allah faqad khasira khusranan mubina maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata ya yang nyata Ibu-ibu sekalian sesungguhnya perhatian kepada Al-Qur'an terhadap setan sangat serius ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang setan itu di berbagai di beberapa tempat. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, perhatian Allah terhadap setan lebih banyak daripada perhatian terhadap hati. Sampai-sampai Allah kata Ibnu Qayyim ya menyendirikan sebuah surat yang bernama apa? Surat jin. Ya qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jin. Ini menunjukkan bahwa ya betapa bahayanya musuh yang satu ini terhadap manusia. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui Bawasannya syaitan dan menjadikan musuh syaitan sebagai musuh yang nyata dan memahami bahwa syaitan adalah musuh satu-satunya yang harus kita ya <clears throat> eh, senjatai diri kita untuk melawan syaitan tersebut. Akhwati azakunallah Sesungguhnya iblis telah bersumpah dengan sumpah palapa ya. Kata iblis apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17. Ya, dengerin sumpah palapanya iblis. Qala an qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, Sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Ini ya bu ya, sumpah palapannya iblis itu. Iblis sudah betul-betul bersumpah pasti dan har dia pasti akan menyesatkan anak Adam ini dari apa? Dari jalan yang lurus supaya jadi pengikut-pengikut dia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala men men menyebutkan bahwa iblis bagaimana tata cara dia menggoda anak Adam. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian betul-betul ya Allah kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka dari kanan dan kiri mereka dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu Masya Allah ini iblis benar-benar nih ya betul-betul ingin mengapa menggoda anak Adam supaya apa anak Adam itu mengikut jadi pengikut-pengikut iblis makanya ibu-ibu sekalian kewajiban sudah kewajiban kita setiap muslim yang ingin masuk surga untuk mengetahui siapa itu iblis ya bagaimana rencana busuknya bagaimana tameng supaya kita bisa menghindar dari iblis nah ini harus kita pelajari sebab kalau tidak Masya Allah akan kita ini sama-sama ketemu sama iblis silaturahmi di dalam neraka Mm-hmm. Syekh Salim Al-Hilali dia berkata Al-Faslul Awal Fasal yang pertama Ma'rifatu khutwati syaitan nah, Kita harus apa kata kata Syekh Salim Ya harus mengetahui langkah-langkah setan dulu Karena ibu-ibu sekalian ya Setan tuh punya langkah Langkahnya tuh banyak Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan selangkah setan itu lebih halus daripada sutra. Sangat halus sekali. Terkadang seorang hamba tidak merasa kalau dia ternyata sudah terjerat dengan langkah-langkah setan itu. Ya. Yeah. Kata Syekh Salim, "Inna hadzal adu wal qadim li bani Adam wa huwa yuzawilu kaidahu wa makrahu qarrara an yakhudha al-ma'ruqa 'ala al-madal 'ala al-madad tawil." wa bi murah bi wa marahil muntazimah yufdi ba'daha ila ba'din fahuwa yumarisu ma'al insani siyasatal khutwatin khutwah musuh kita yang lama ini ya ia berusaha untuk melancarkan makarnya dan masuk dalam medan peperangan sepanjang zaman dengan fase-fase yang begitu sangat teratur, rencana yang begitu sangat rapi. Ya. Yeah dia telah me, <clears throat> apa, mempersiapkan siasat politik dia terhadap manusia selangkah demi selangkah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Demikian pula 208, demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 142. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kamu ini bu ya jadi setan ini masya Allah <clears throat> dia sudah memasang apa perangkap-perangkap untuk menjerat manusia supaya apa ikut kepada ikut kepada apa ya langkah-langkah dia itu nah kemudian beliau di sini Syekh Salim menyebutkan Wadunaka bayanu hadil khutwat. Berikut ini penjelasan tentang langkah-langkah setan. Yang pertama. Ibu nulis nggak? Jangan bengong, Bu ya. Jangan jirok, Bu, ngaji ngorok. Langkah yang pertama kata Syekh Salim huwa an-nisyan. Ini lupa, ya lupa. Qala ta'ala Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Dan apabila setan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk ya setelah ingat bersama orang-orang yang dolim itu. Allah menjadikan seseorang lupa ibu Tapi Alhamdulillah bu Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Untuk umat Islam ini lupa Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW sabda Inna Allah tajawaza li an umati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih Allah memaafkan untuk umatku apa al khata' kesalahan yang tidak disengaja an nisyan apa itu lupa ya dan yang dipaksa alhamdulillah ternyata kalau jadi Allah jadikan kita lupa ya <clears throat> kalau itu lupa masalah ibadah tapi yang mas yang ngeri ini lupa sampai dia tidak berzikir kepada Allah nah ini yang susah ya karena dari sit dari pintu itulah setan masuk ini langkah yang pertama bu langkah yang kedua istidraj apa itu istidraj diulur ya diulur sedikit demi sedikit Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa istidrajnya iblis itu ada enam langkah Ibnu Qayyim ya menyebutkan bahwa istidrajnya iblis itu ada enam langkah pertama supaya dibawa orang supaya apa berbuat syirik ya supaya berbuat syirik kepada Allah oh ternyata akidahnya kuat masya Allah ya mentauhidkan Allah faham tentang syirik dan tauhid dibawa kepada bid'ah masya Allah dia pengenalan terhadap sunnahnya bagus ya sehingga dia susah untuk dibawa kepada bid'ah dibawa kepada dosa besar ya zina minum arak, judi, turhaka kepada orang tua. Terkadang begitu, penuntut ilmu sudah bagus nuntut ilmunya tapi sama sama apa? Sama orang tua calutak. Tuh oh, calutak, Bu. Ya, kurang ajar. Nah, ini iblis kata Ibnu Qayyim yang ketiga ini apa? Dibawa supaya berbuat dosa besar. Oh, ternyata imannya masih hebat ini. Dibawa lagi oleh iblis kepada apa? dosa-dosa kecil. Diremehkan, dia meremehkan dosa-dosa kecil. Ah, dosanya kecil ini nggak apa-apa kok. Sekali-kali katanya. Ya. Sekali-kali, lama-lama asyik. Dua kali, tambah lagi. Tiga kali. Akhirnya apa? Kata para ulama, dosa kecil kalau dibiarin lama-lama jadi gede. Makanya Rasul sabda, iya wa muhaqqiratiz dzunub." jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh itu Ya dosa-dosa kecil, hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Sebab apa? Dosa kecil itu adalah pintu menuju, menuju dosa besar. Oh ternyata orangnya masya Allah imannya hebat, beramal soleh terus, sering tobat. Apa yang terjadi iblis naik lagi kepada tingkat apa? Bagaimana supaya orang ini disibukkan dengan yang mubah-mubah. Ya. Yang mubah-mubah dia akhirnya terlena dengan yang mubah-mubah. Ada orang misalnya ya dijadikan cinta sama apa ya yang namanya nonton sepak bola. Sampai-sampai misalnya kalau ada piala champion itu jam 2 Masya Allah mampu dia bisa bangun kalau untuk tahajud boro-boro kan gitu ini jadi yang ke yang ke berapa itu? Itu langkah ke berapa, Bu? Nah, yang kelima ini <clears throat> dijadikan si si hamba itu apa menyukai atau terlena dengan yang mubah-mubah. Terkadang, Bu, ya. Ada misalnya diantara kita baca buku nih. Baca buku, ah istirahat ah, ya baca bukunya sejam, istirahatnya dua jam. Iya, terlena dia ngobrol sana sini. Atau dengan alasan katanya istirahat. Istirahatnya kebanyakan. Iya. <clears throat> nah, ini ibu-ibu. Ya, ada orang misalnya disibukkan dengan main koleksi. Ada lagi orang Masya Allah disibukkan dengan nonton apa itu eh, bajai bajuri misalnya. Hati-hati itu dengan yang namanya televisi ya. Terkadang mungkin pertama kita beli ah saya beli televisi mah nggak bukan buat nonton bajai bajuri katanya buat ya sebatas saya pengen tahu aja lah kabar dunia ya kan itu yang setan mulai pertama begitu ya pertama punya TV ya bisa di ini ya <clears throat> lama-lama sedikit setan mengatakan coba deh kayaknya ada acara rame deh itu tuh Tuh tuh bajai bajuri lucu. Nah, mulai masuk. Wah, enak juga. Ditarik lagi sama setan. Akhirnya apa? Bablas. Nah, itu setan, Bu. Hati-hati. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim, kalau ternyata orang ini masih kuat juga, dia disibukkan dengan ibadah-ibadah yang tidak lebih afdol sehingga meninggalkan ibadah yang lebih afdol dol ya dia apa disibukkan dengan ibadah-ibadah yang tidak lebih afdol untuk meninggalkan ibadah yang lebih afdol ada orang masya Allah dijadikan cinta salat tahajud masya Allah salat tahajudnya kuat dari jam 12 sampai jam 4 ah, istirahat sebentar eh bangun jam jam 7 siang Salat subuhnya Nah, kan ini namanya disibukkan dengan yang lebih af, yang tidak lebih afdol sehingga akhirnya meninggalkan yang lebih af, afdol. Makanya hati-hati ibu. Ya ini. Kalau ternyata yang keenam ini berhasil nih, udah berhasil tuh, ditalik yang ke, kepada yang kelima. Disibukkan dengan yang mubah. Kalau yang mubah berhasil nih orang biasa dengan yang mubah-mubah sudah menghabiskan waktunya dengan tanpa ada manfaatnya begitu mulai ditarik kepada yang keempat menganggap remeh dosa-dosa kecil kalau sudah biasa dengan dosa kecil ditarik lagi yang kelima eh yang kelima yang ketiga apa itu dosa-dosa besar ya atau bid'ah sehingga akhirnya apa kalau orang sudah terbiasa dosa besar dan bid'ah khalas mudah dimasukkan ke dalam jurang kesyirikan Nah ini ibu-ibu istidroj namanya. Iblis itu begitu sangat pelan-pelan. Iblis itu sabar dalam menggoda manusia. Ya sangat sabar dalam menggoda manusia. Langkah yang ketiga. Langkah yang keberapa? Ketiga. Yaitu was-was. Ya. Yeah. Bagaimana was-wasnya setan? Ah, was-was setan tuh banyak caranya, Bu. Apa sih was-was? Hah? Was-was apa? Nah, itu sebelah sana yang yang bajunya warnanya merah. Eh, enggak ada ya? Ya. Yeah. Was-was itu apa? Bisikan-bisikan dari syaitan. Ya. Was-was itu bisikan-bisikan dari syaitan. Bagaimana caranya was-was? Ini banyak cara iblis memberikan was-was. Yang pertama, dengan talak cara tazin. Apa tuh tazin? Mengindahkan maksiat. Menganggap indah sesuatu yang sifatnya maksiat. Lihat ibu ya, iblis ketika menggoda Adam untuk supaya makan buah, kata orang namanya buah khuldi katanya. Tapi sebetulnya bukan itu, karena tidak ada dalil tentang penamaannya. Iblis memberikan nama yang indah namanya buah khuldi. Jadi yang memberikan nama buah khuldi itu iblis. Makanya kalau ada orang mengatakan pohon yang dimakan Nabi Adam pohon khuldi, wah itu ngikutin penamaan iblis itu. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 120. Lihat iblis berkata begini, Bu. Qala ya Adam. Qala ya Adam. Ia berkata, "Hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi?" Wahai Adam, Maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada pohon kekekalan wa mulkin layab layabla dan kerajaan yang tidak pernah punah Masya Allah Lihat Iblis mengatakan ya pohon itu adalah pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah punah Masya Allah oh, Pinternya Iblis begitu Bu ya. Jadi yang maksiat itu dihias-hiasi seakan-akan Masya Allah indah ya semanis madu Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ia menyebutkan nanti arak itu akan diberi nama dengan nama-nama apa yang indah-indah. Ya, ada namanya bir bintang, masya Allah. Kalau ngedengar bintang itu kan enak bu ya, masya Allah. Ada lagi apa lagi bu? Ibu tahu nggak? Nggak ya? Saya juga nggak tahu bu. Habis saya nggak pernah minum minuman. Ya. Kata Rasulullah yusammunaha bi Mereka memberikan nama dengan selain nama-namanya. Nah, tazin ini <clears throat> dijadikan indah. Maksiat itu dijadikan indah oleh syaitan. Nauzubillah. Makanya iblis ibu-ibu dalam surat al araf ayat 21 ketika ia menggoda Adam pura-pura sebagai penasehat. Kata iblis, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Lalu iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa, "Aku ini cuma ingin memberikan nasihat kepada kamu kok. Kamu itu seharusnya ngedengerin nasihat lah." Ya. Dia pura-pura jadi sebagai penasehat. Tapi ternyata apa dia lancarkan ya racun-racunnya sehingga Adam pun ter, terbuai oleh apa tazin yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya hati-hati. Yang keberapa? Yang kedua. Ini kan kita sedang berbicara tentang was-was. Ya. Was-was yang pertama tazin. Apa itu tazin? Mengindahkan maksiat ini menjadikan maksiat itu jadi indah. Yang kedua yaitu takhwif, ditakut-takuti, dijadikan serem. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikianlah setan menakut-nakuti wali-walinya maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Sekarang saja ibu-ibu terasa Bu ya. Orang yang pakai jenggot di atas mata kaki cingkrang, awas teroris. Hmm. ditakut-takuti itu oleh setan tuh. Wanita yang pakai cadar, dia berusaha menutup sesuai dengan sunnah Rasul, dikebut, wah ini Bin Laden ini dan macam-macam. Nah ini adalah merupakan was-was iblis supaya apa? Manusia takut dari kebenaran. Ya. Manusia begitu sangat takut lihat di televisi itu. Setan-setan tuh banyak banget televisi itu rata-rata setan, wartawannya juga setan. Ya, yang di center itu masya Allah sengaja ya yang berjenggot di atas mata kaki gitu kan istri-istrinya pada pakai cadaran tuh teroris gitu kan Masya Allah sengaja itu ditakut-takuti umat Islam dari yang namanya sunnah Rasul. Karena ibu-ibu sekalian orang Yahudi sangat takut dari sunnah Rasul bu. Karena ya kita akan menang melawan orang Yahudi kalau kita berpegang kepada sunnah. Makanya orang-orang Yahudi berusaha bagaimana supaya apa? Supaya sunnah itu menjadi punah dengan cara ditakut-takuti. Adapun orang yang beriman, dia tidak akan pernah takut ibu-ibu. Ya. Orang mau ngatain teroris kayak mau ngatain apa kayak bodoh amat cuek bebek. Yang penting saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menghidupkan Sunnah Rasul di zaman fitnah itu besar pahalanya. Rasulullah mengatakan, ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menghidupkan Sunnah di zaman fitnah itu seperti 50 pahalanya orang sahabat Masya Allah dan disebutkan dalam hadis ibadatun fil harj kahijratin ilayya rahu muslim ibadah di zaman fitnah itu seperti hijrah kepadaku kata Rasulullah nah, ini ini was-wasnya saya syaitan was-was yang ketiga nah, yang ketiga bu was-was itu was-was dijadikan dia apa? ragu di dalam ibadahnya. Ada orang sholat, ya tahu-tahu ih kayaknya saya kentut deh, ih enggak, ih kentut, ih enggak, eh keluar lagi, wudhu lagi tuh, pas wudhu ya, habis lagi cuci kaki, was was setan datang, eh tadi kamu belum mencuci muka tuh. Oh, iya iya belum mencuci muka ya. Akhirnya apa? Balik lagi dari awal. Sampai-sampai ibu-ibu ada orang jadi kamar mandi betah dua jam, Bu. Ini was-was setan. Ya. Ada orang sholat bulak balik kamar mandi, bulak balik kamar mandi. Ini was-was setan. Hati-hati ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kita sudah kencing itu diciprati celana dalamnya supaya apa? Supaya ingat oh tadi itu air yang tadi gitu kan? Supaya nggak terkena was was setan. Ini was was. Yang keberapa? Was was yang keberapa? Hah? Eh sekarang yang ke oh, ini apa sih namanya? Eh, Langkah-langkah setan yang keberapa? Langkah setan yang keberapa? Empat Bukan yang keenam Yaitu yang langkah setan yang keempat adalah At-taswif Apa tuh taswif? Nanti dulu deh Nanti aja deh Oke hela nanti nanti nanti aja deh sore padahal dia punya punya apa punya waktu itu ini taswif bu ya jadi kata-kata nanti itu bu buat orang muslim oh, oh, seorang penuntut ilmu itu musuh yang nyata kalau kita punya kesempatan di waktu pagi jangan tunggu-tunggu waktu sore kalau kita punya kesempatan di waktu sore jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Makanya Rasulullah SAW, eh, Ibnu Umar ketika membawakan hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu gharib ya orang asing atau penyeberang jalan kata Ibnu Abbas apa eh, kata, kata Ibnu Umar apa wa khudh min sihhatika ya qabla maradik eh, bukan Kata Ibnu Umar, "Idza idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu-tunggu waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu-tunggu waktu pagi, kata Ibnu Umar. Pada waktu di situ ada kesempatan kita ambil waktu luang. Ya. Makanya ibu-ibu Orang kalau cuma nyebutin nanti, nanti, nanti, nanti itu sedang diulur oleh setan itu. Ya ada kesempatan, eh kapan bacanya? Ah nantilah gampang insya Allah. Ya. Akhirnya terbuai dengan kata-kata nanti. Setelah tua baru nyesel. Langkah yang kelima. Al-amru bil maksiyah menyuruh kepada kemaksiatan. ya menyuruh kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar karena sesungguhnya setan itu menyuruh kamu kepada fahsya, perbuatan keji wal munkar dan kemungkaran. Ya, setan akan terus berusaha menyuruh di dalam hati manusia untuk berbuat mungkar. Ya, Kata beliau, "Idza tamakkana syayatin min qalbil insan, fa innaha tuz'ijuhum ila al-ma'asi iz'ajan wa tasuquhum ila ar-radilati haijin, hiya tuharrikuhum bi ilhabin." Ya, apabila setan telah mampu berada dalam hati manusia, ia akan berusaha apa menggoda manusia supaya terjerumus kepada maksiat dan menyeret mereka kepada kehinaan ia terus berusaha menggerakkan hatinya ya fa idza ra'aitahum hasibtahum dhi'aban muftarisah aw kilaban mas'urah kullama intahat minal ma'siyah adat ilaiha fahiya lam tashba' minal ismi wal udwan ya setiap kali ia selesai dari maksiat akan kembali kepadanya tak pernah iblis itu merasa kenyang dari yang namanya dosa memang itu sudah sumpah palapannya iblis ya yang ketujuh. Yang ke keenam. Ulu. Iya, yang keenam. Yaitu asyamatah saling menumbuhkan saling sikap paling saling memusuhi ya wal udwan ditumbuhkan dalam hati kita ini supaya tidak senang kepada orang teman-teman kita yang masya Allah juga orang-orang soleh nanti akan disebutkan juga sekarang kita kemasuk ke al faslusani fasal yang kedua Ma'rifatu wasaili syaitan mengetahui wasilah atau tata cara setan untuk menggoda manusia. Ma'rifatu wasail syaitan mengetahui ya wasilah-wasilah cara-cara atau perantara-perantara yang digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia. Satu, yaitu al-jidal wal qaul 'ala Allah bi ilmin. Jidal Bu ya, ngajak debat, debat kusir. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ dan sesungguhnya setan itu memberikan wahyu kepada wali warinya supaya menjidal kalian, mendebat kalian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 3, "Wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Di antara manusia ada yang berjidal pada dia terhadap Allah dengan tanpa ilmu dan mengikuti segala setan yang durhaka. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kamu untuk berbuat keburukan dan kekejian dan supaya kamu berkata atas Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah ini dia bu. Ya. Jadi dijadikan kita ini berani untuk berjidal dalam masalah agama dan berkata dengan tanpa ilmu. Nah ini tata cara setan. Orang kalau sudah berani ya berbicara dengan tanpa ilmu pasti akan terseret kepada apa mengagungkan akal sendiri dan pendapatnya sendiri. Kalau sudah begitu, aduh susah. Dinasihatin juga susah, Ya. Ya nggak Bu? Iya, yang seperti ini paling susah. Orang bodoh tapi nggak ngerasa dirinya bo bodoh. Makanya kata kata ulama manusia itu ada empat macam. Ada orang yang ber, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Ya, ada orang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Ini para ulama ya, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Sehingga dia terus menuntut ilmu, tak pernah habis-habisnya selama sepanjang masa. Ada lagi yang ketiga kata para ulama, ada orang yang tidak tahu dan tidak tak dan tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tidak tahu. Nah, yang seperti ini masih mending. Dia tidak tahu tapi ngaku, oh saya itu nggak tahu. Makanya dia apa? Dia nuntut ilmu. Dia nggak nggak berani berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Mending ada lagi yang tahu tidak tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu nah ini wah parah sudah udah nggak nggak paham nggak punya ilmu udah bodoh eh ngerasa dirinya masya allah pinter bu ya dia nasihatin malah minterin kalau dikasih nasih apa dalil malah ngejidal Nah ini teman-temannya setan. Ya. Yeah. Ibu-ibu sekalian, di zaman sekarang kita lihat banyak orang yang betul-betul berani berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Yang lebih mendewakan dan mengagungkan akalnya daripada dalil apalagi munculnya Islam jil ya jaring jaringan iblis laknat itu ini jaringan eh, orang merjil itu memang betul corongnya iblis betul-betulan itu sebab apa mereka itu masya Allah mengajak orang untuk berjidal dengan tanpa ilmu dan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dan mengajak kepada kesesatan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan mendapatkan wahyu dari setan-setan mereka untuk menjidal bahwasannya Islam itu sudah tidak relevan dengan zaman katanya. Nauzubillah. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Dari wasilah syaitan dalam menggoda manusia. Yaitu at-tahrish bainal muslimin. Menumbuhkan permusuhan antara kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya. Sesungguhnya setan itu ingin menumbuhkan permusuhan dan rasa benci dalam arak dan judi dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan salat, maka tidakkah kalian berhenti dari itu dari dari keduanya? Ibu-ibu, Allah mengatakan bahwa ya arak dan judi menjadikan permusuhan. Artinya kewajiban kita ibu-ibu untuk menjauhkan berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan ibu-ibu. Ya, makanya kita lihat kaum muslimin terus-menerus berpecah belah, bercerai-berai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Inna iblis aisa an ya'budahul musallun, walakin bitahrish bainahum." Iblis itu sudah sangat putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat tapi ternyata dia punya cara lain apa itu memecah belah mereka menumbuhkan rasa permusuhan rasa tidak senang ya terkadang sama-sama ngajinya alhamdulillah di kajian sama-sama alhamdulillah ya di satu kajian ternyata apa dijadikan saling dengki saling memusuhi ya pertama-tama sih mungkin mencibir dulu ah si pula namanya begini begitu begitu akhirnya apa tumbuh rasa benci rusuh tumbuh rasa permusuhan nah ini dari iblis hati-hati ibu ya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwa arak dan judi itu adalah salah satu sebab terjadinya permusuhan. Dan memang betul orang kalau main judi itu pasti bermusuhan. Kelihatannya sih duduknya bareng-bareng, ya kayaknya akrab banget gitu kan. Tapi ternyata dalam hati mereka ada rasa saling ingin mengalahkan. Makanya tidak syak lagi bahwa judi itu apa? menumbuhkan permu permusuhan. Makanya disebutkan Bu ya. bu ibu jangan ngobrol dong, saya kan capek nih ngobrol ngomong dari tadi. Dengerin, ditulis, nanti saya tunjuk. Itu tuh yang di pojok tuh ngobrol tuh ya. Ya. Kita lanjutkan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmizi berkata hadis hasan sahih bahwa Rasulullah menyebutkan sesungguhnya mata wadda ithnani thumma tafarraqa illa li bidzambin yusibu ahaduhuma tidaklah ada dua orang yang saling tadinya berkasih sayang ya tadinya saling berkasih sayang kemudian berpisah bermusuhan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorangnya hadis ini ibu-ibu menjelaskan kepada kita bahwa maksiat itu sebab terjadinya permusuhan kaum muslimin bercerai-berai tidak mau bersatu padu kenapa karena maksiat berupa bid'ah, berupa syirik, berupa khurafat, berupa apa? dosa-dosa besar. Ya. Disuruh untuk tidak berbuat bid'ah, nggak mau. Menganggap bahwa bid'ahnya itu bagus kok, benar. Akhirnya apa? Tidak akan pernah terjadi persatuan demikian. Karena bid'ah itu adalah merupakan apa? E, sebab terbesar terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam. Suami istri yang tadinya rukun, masya Allah, ya saling kasih sayang, tahu-tahu tiba-tiba ya pasya, tahu pasya, kelahi, berantem, sampai-sampai ya ada ada piring terbang. Kenapa? Tiada lain kata Rasulullah karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Itu begitu makanya para salaf terdahulu ya kalau pulang ke rumahnya tahu-tahu kok istrinya melototin dia Tahu-tahu wah, salaf itu langsung introspeksi dosa apa tadi saya ber ya. Terkadang begitu, ya, dosa itu sangat berpengaruh dalam hubungan kita dalam berinteraksi dengan manusia. Sebab ibu-ibu, Allah kalau tidak suka kepada seseorang, Allah akan umumkan bahwa Allah tidak suka kepada seseorang. Sehingga itu ia ya, menyebabkan binatang-binatang tidak suka kepada kita. Apa demikian pula maksiat itu juga berpengaruh kepada kendaraan kita. Kalau kita punya kendaraan suka mogok, oh itu mungkin karena sering kita berbuat maksiat. Ya. Nah ini ibu-ibu, kalau istrinya berbuat maksiat biasanya juga demikian. Suami juga berbuat maksiat demikian, akhirnya apa? Berantakan. Nah ini hati-hati. ah yang keberapa? Wasilah yang ketiga tabdzir mubadzir. Dijadikan dia senang menyanyiakan harta. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Janganlah kalian berbuat mubadzir. Sesungguhnya mubadzir itu teman-temannya setan dan setan itu sangat kafir kepada roknya, Ibu-ibu, rokok itu termasuk mubadir. Sebab ibu-ibu, kalau ada orang ya ngambil uang 5000 perak di linting linting di linting, linting kemudian ngerokok dengan 5000 perak, kira-kira mau nggak? Nggak mau kan bu? Nggak mau. Sama, kalau dia merokok pun sama. Sekarang Ketika dia merokok, apa manfaat untuk badannya? Sebatas untuk memuaskan hawa nafsunya saja paling. Tidak ada manfaat sedikit pun yang bisa diambil dari rokok. Makanya mubadir tidak syak lagi dan tidak ragu lagi orang yang merokok itu mubadir. Ya. Dan Allah mengatakan bahwa orang mubadir itu teman-temannya setan. Bu, rokok dengan Arab itu lebih berat rokok daripada arak Kok bisa begitu? Iya, kalau orang minum minuman yang celaka atau yang rusak badannya doang, yang yang minum minuman. Tapi kalau ada orang merokok, ya, kalau ada orang merokok, itu yang yang sakit bukan cuma perokoknya, ya. Perokok pasif pun akan kena, kan perokok itu ada dua macam ya. Ada perokok aktif dan ada perokok perokok pasif Ya kita lagi duduk-duduk sama teman kita yang ngerokok gitu kan. Akhirnya udaranya apa kebulnya itu keisep sama hidung kita. Itu biasanya perokok perokok pasif itu lebih parah penyakitnya daripada perokok aktif. Makanya ibu-ibu kalau kita duduk sama orang ngerokok jangan sampai duduk bersama mereka. Tinggalkan majelis rokok itu. Ya. Kenapa? Karena kita sedang berduduk dengan teman-temannya setan. Kita nggak mau punya temannya setan. Ya Hati-hati ibu-ibu sekalian. Ini sekarang ini masya Allah kiai-kiainya aja masya Allah ya. Yang namanya ngerokok itu kuat banget katanya ah ini cuma makro kok. Padahal masya Allah jelas sekali para dokter telah berijma baik yang kafir maupun yang muslim bahwa yang namanya rokok itu pasti menyebabkan kanker dan yang lainnya lihat aja ya di, di apa dibungkusnya ya kalau nggak percaya lihat nah ini Nah, setan memang demikian. Wasilah setan untuk menggoda manusia dengan cara apa? Mubadir itu. Ya, mubadir. Makanya zaman dulu nggak pernah ada Imam Syafi'i ngerokok. Masya Allah, Imam Syafi'i ngerokok nggak pernah. Imam Ahmad, yo ya masya Allah, pas baca kitab lah sambil ngebul, bul, bul gitu. Masya Allah, ya, nggak pernah ada sejarah seperti itu. Dan ini termasuk khwarimul muruah ini aib bagi seorang alim untuk merokok. Aduh, ini kuenya bikin enak euy. <laughs> Jam berapa sih? Jam 10. Iya. Setengah sebelas istirahat ya. Sebentar aja, 10 menit. Iya. jadi ini Bu ya. Ibu-ibu sekalian, nah, Ngobrolnya nanti Bu ya. <clears throat> Nah, terkadang kan setan juga masuk kepada orang yang sedang ngaji Bu. Apa? Itu dengan ngobrol. Nah, gitu. Jadi jadikan ngobrol itu indah. Ah, bosan gua ngedengerin apa ustad apa ustad ceramah terus ngobrol ah. Nah, itu kan dari godaan setan juga tuh Bu. Hati-hati. Ya. Ketika berwudu saja ibu-ibu kita dilarang kita untuk mubazir. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Iya kaul israf wa in kunta 'ala nahrin jarin." Jauhi oleh kamu kamu berlebih-lebihan walaupun kamu berwudu di air apa di sungai yang mengalir kata Rasulullah. Masya Allah. Sekarang kita lihat orang kalau wudu itu dikeluarkan keran dari air sebanyak-banyaknya dur gitu kan. Nah ini termasuk teman-temannya setan juga itu. Ya, keluar sekalian sedikit sedikit cur gitu kan. Kalau udah ditutup lagi. Nah, kita belajar hemat. Makanya kata Mujahid, mubazir itu engkau menggunakan harta selain bukan di jalan Allah walaupun cuma lima perak. Cuma lima perak kamu berikan bukan untuk di jalan Allah. Misalnya ada konser musik, atau apalagi ya mau tahun baru baruan ini banyak sekali orang mau bikin apa konser-konser apa itu ya Ya cuma lima perak kita kasih kepada mereka tuh sudah mubazir. Apalagi itu dalam rangka ta'awun alal ismi wal udwan. Naudzubillah. Ya. Hati-hati mubazir. Itu wasilah syaitan. Yang keberapa? Yang keempat, wasilah syaitan untuk menggoda iblis, eh, menggoda manusia. Yaitu membuka aurat. Ibu-ibu, iblis ketika menggoda Adam supaya makan buah hul buah huldi yang itu disebutnya oleh oleh setan dengan buah huldi ya. Itu yang mengasih nama buah huldi itu setan ya, iblis. Tujuannya supaya makan dari buah itu apa, Bu? Supaya terlihat auratnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya Bani Adam La yaftinannakumu syaitan Kama akhraja abawaikum minal jannati yang zi'u anhuma Libasahuma liuriyahuma sawatihima Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun Hai anak Adam Janganlah setan sekali-kali memfitnah kalian sebagaimana setan mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga yang mencabut dari keduanya pakaiannya supaya memperlihatkan kepada keduanya apa auratnya lihat Bu ya makanya ketika Adam dan Hawa makan buah langsung terlihat terbuka bajunya lepas akhirnya apa yang terjadi set Adam dan Hawa pun langsung nyari dedaunan untuk menutup auratnya Nah, demikian zaman zaman sekarang pun bagaimana ya orang-orang eh, di apa di televisi televisi itu masya Allah dipampangkan apa perempuan-perempuan dengan memakai pakaian setengah telanjang bahkan mungkin berpakaian tapi telanjang. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam perempuan seperti itu kata Rasulullah, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua kelompok dari dari penduduk api neraka lam arahuma qat yang aku tidak pernah melihatnya, belum pernah melihatnya, yaitu diantaranya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'adnibatil bukhti la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad la yujad la yujad min masirati kada wa kada wa fi riwayatin wa min masirati arba'in ya Sesungguhnya kata Rasulullah, eh ada dua kelompok yang masuk surga, eh masuk surga lagi, masuk neraka. Aku belum pernah melihatnya. Di antaranya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Itu gimana itu berpakaian tapi telanjang? Saking mercetnya. Tahu mercet, Bu? Sempit banget. Ya, pakaian adeknya kelas 1 SD itu dipakai itu. Masya Allah atau saking tipisnya. Makanya hati-hati. Wanita yang berpakaian tapi telanjang kata Rasulullah tidak mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau bau surga. Dan memang berusahalah setan ya berusaha menggoda manusia wanita-wanita supaya memperlihatkan dan memamerkan keindahan tubuhnya ya setan membisiki ke telinganya eh ya tubuh kamu itu bagus loh ya kalau ditutup tutupin nanti nggak ada yang nikmatin ya mubazir masya Allah disebutnya mubazir ya nah, akhirnya apa sedikit demi sedikit tadinya jilbabnya panjang dipendekin ya udah berhasil jilbabnya dipendekin sedikit demi sedikit eh gaul lah kamu ini nggak nggak punya nggak gaul sih gimana Ya gaul dong dikit. Kita kan zaman pergaulan Ya am jamhir katanya gitu. Ya, pergaulan. Akhirnya apa? Pakai jilbab-jilbab gaul. Ya kan? Ya pakai masih pakai jubah tuh. Jubahnya masih bagus. Tapi jilbabnya udah mulai gaul. Ya. Mulai deh ya itu dimedok-medokin tuh bibirnya pakai lipstik. Pipinya masya Allah dimerah-merahin ya akhirnya apa yes akhirnya nggak apa-apalah cuman keluar rumah sebentar mah nggak apa-apa padahal niatnya pengen diliatin cowok-cowok kan gitu lama kelamaan apa yang terjadi as sekali-kali lah keundangan ya masa keundangan kelihatan belepotan nah, setan mulai mengulur demi sedikit demi sedikit ya akhirnya apa jubahnya mulai diketatin tuh ya wah mendingan kamu pakai celana aja eh tahu-tahu pakai celana mulai tadinya godombrang celananya lama kelamaan semakin sempit sempit sempit kholas naudzubillah nah ini begitu ibu setan itu sabar banget yang goda manusia berusaha bagaimana menjerumuskan manusia supaya apa masuk ke dalam lingkaran setan yang kelima Yang kelima, yaitu dengan nyanyian dan musik. Wasilah setan yang kelima adalah nyanyian dan musik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat eh, dalam surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك dan godaklah orang yang kamu mampu dari mereka dengan suara-suara kamu itu dengan dan suaranya setan itu nyanyian ya Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighathatul Lahfan, jilid 1 halaman 224 sampai 225. Beliau berkata, "Wa min makayidi aduwillahi wa masayidihi." Di antara tipu daya setan musuh Allah ini. Allati kada biha man qalla nasibu minal ilmi wal aqli wad din. Yang ia berusaha untuk apa? Menggoda orang-orang yang sedikit nasibnya dari ilmu, akal dan agama wasada biha qulubal jahilina wal mubtilin dan memburu hatinya orang-orang yang bodoh samaul makmuka wat tasdiyah wal ghina bil alatil muharramah yaitu mendengar tepuk-tepuk tangan dan siulan-siulan serta nyanyian-nyanyian yang disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan. Masya Allah. Betul bu. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan layakunanna min ummati akwamun akan betul-betul ada dalam umatku kata Rasulullah suatu kaum yastahillun al wal harir wal, wal ma'azif mereka akan menganggap halal zina sutra dan alat-alat musik Masya Allah benar apa yang sabdakan Rasulullah lihat zaman sekarang ya nyanyian musik menjadi sebuah perkara yang sangat sulit kita untuk hindari. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadis yang remaja, inna sayaku satakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Sesungguhnya nanti pada hari di akhir zaman akan ada khasfun, bumi yang ditenggelamkan. Wa qadfun dilempari dengan bebatuan. Wa maskhun dan dirubah wajahnya dengan wajah binatang. Kapan hai Rasulullah kata Rasul kata para sahabat, "Idza dhaharatil ma'azif wal qiyan." Apabila telah muncul alat musik dan biduanita-biduanita. Idih naudzubillah ya. Lihat ibu-ibu, sekarang umat Islam lebih mengidolakan bintang film. Coba saja kalau ada bintang film masuk desa sampai-sampai ibu-ibu nggak jadi masak keluar masya Allah ada bintang film tapi kalau yang datang itu para ulama boro-boro dicemoohkan ya kalau diundang buat pengajian sampai-sampai ya oh, suratnya terbuat dari emas pun nggak bakalan bisa datang nggak mau kali ya yang diundang 200 yang di, yang datang 20 tapi ibu-ibu lihat kalau ada konser musik ya datangin aja inul nggak usah diundang, pasti datang sendiri. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sekarang banyak juga para orang-orang harokah yang betul-betul sem, apa semangat dalam menuntut apa dalam memperjuangkan Islam. Ternyata juga terkena apa godaan setan makayitnya ini. Apa dijadikan cinta nasyid. Masya Allah. Sampai-sampai ada radio radio penuh nasyid ya ada bu ya radio itu penuh nasyid itu nganggap nasyid itu boleh nyanyian nyanyian dengan suara kor persis di gereja ada suara satu suara dua gitu kan Wallahu musta'an wa alaihi tiklan ini semua dari godaan setan ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah, lebih baik seseorang perutnya dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan asy'ar dengan syair-syair dengan lagu-lagu nyanyian dan musik Bu ibu yang punya anak coba Bu ya dibawa dulu keluar kasihan tuh mengganggu yang lainnya ya silakan Bu terima kasih iya Jam berapa, Bu? Hah? Jam 10 lewat? Iya, setengah 11 insya Allah istirahat dulu sebentar ya. Soalnya kalau ngomong terus capek nih. Fasal yang ketiga. Kita masuk ke hal-hal yang bisa menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. hal-hal yang bisa melindungi diri kita dari godaan setan yang ter yang terkutuk. Akhirnya satu aja tulisnya. Yang pertama ikhlas. Yang pertama ikh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 439 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia berkata, Ya Rabb, karena engkau menyesatkan aku, Ya Rabb, aku akan hiaskan kepada manus manusia di muka bumi ini dan aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diselamatkan yang diikhlaskan Ibu ya jadi pertama yang pertama kali kalau kita ingin selamat dari godaan setan yaitu dengan cara ikhlas ikhlas itu ibu-ibu masalah permasalahan yang berat ya orang susah sekali buat ikhlas Terkadang lagi enak-enak sholat, ya, tiba-tiba lewatlah seseorang yang menyebabkan akhirnya kita pengen dipuji sama dia. Biasanya ikhlas apa ya orang yang setan itu menyerang kelebihan yang ada pada manusia. Ada orang dikasih suara yang medu, ya. Masya Allah, kori dia. Akhirnya apa? ketika dia baca Quran dia pengen didengar orang nih saya nih suaranya indah Masya Allah kelihatannya sih ikhlas kalau dia baca Quran tuh padahal hatinya penuh dengan ria makanya Rasul bersabda apa aksaru ummati nifakan kurra'uhum kebanyakan umatku yang tertimpa penyakit munafik itu ria yaitu korik-koriknya kata Rasulullah <clears throat> nah ini bu ya Ikhlas. Bagaimana ikhlas? Yang pertama supaya kita mendapatkan dan supaya kita bisa ikhlas yang pertama dengan cara ma'rifatullah mengenal Allah dan meyakini bahwasanya hanyalah Allah yang bisa memberikan pahala selain Allah tidak bisa memberikan pahala. Manusia tidak bisa memberikan pahala. Ya. Makanya nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang yang ria, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fangduru hal indakum hal indahum jaza ayo kamu pergi kepada orang-orang yang kamu ingin dapatkan pujian dari mereka coba lihat apakah mereka punya balasan dan pahala tidak sama sekali tidak ya makanya ini ketika seseorang mengenal Allah, makrifatullah semakin mengenal Allah dan tahu bahwa hanya Allah yang memberikan pahala, dia tidak butuh kecuali kepada Allah. Ya. Yang kedua, Bu, supaya kita ikhlas. Semakin kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah yang butuh kepada rahmat Allah. Yang kita inginkan pujiannya pun butuh kepada rahmat Allah. Sehingga ketika itu kita terus ya bisa ikhlas di jalan di dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Bu. Supaya kita ikhlas. Apa tuh? Yaitu mengetahui bahwa pujian manusia tidak akan pernah bermanfaat untuk diri kita. Sebatas pujian tidak bisa manfaat. Apa manfaatnya kita dipuji? Tidak ada manfaatnya. Dia tidak ngasih permen ke kita, tidak ngasih duit juga, tidak ngasih apa-apa, apalagi ngasih surga, boro-boro. Ya. Boro-boro bisa ngasih surga, ngasih rumah di kota wisata aja nggak bisa. Ya. Makanya apa sih manfaatnya orang di, kita dipuji sama mereka? Enggak ada manfaatnya. Makanya orang yang ikhlas kata para ulama ya, tidak semakin semangat ketika dipuji dan tidak tidak futur ketika dicela. Itu tandanya orang yang ikhlas tuh, Bu. Ya. Dipuji biasa-biasa saja, dicela juga tetap saja, ya. Karena apa? Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang keberapa? Yang ke, yang keempat, agar kita bisa ikhlas. Berusaha kita menyembunyikan amalan kita, Bu. Ya, jangan sampai kita perlihatkan amalan kita di hadapan manusia. Makanya Rasulullah SAW memuji orang yang menyembunyikan amalannya. Di antaranya hadis Rasulullah sabda, "Inna Allah yuhibbu at-taqiyya, ahabbul ibadi ila at-taqiyul khafi." Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang bertakwa dan bersembunyi. Tersembunyi dia. Ya, tidak memperlihatkan amalan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh ya, ada tujuh orang yang Allah berikan naungan pada pada pada pada pada hari kiamat nanti di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Siapa di antaranya? Siapa, Bu? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ada orang yang bersodakoh dengan sodakoh. Apa yang terjadi? Fa'akhfaha. Lalu ia sembunyikan sodakohnya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sampai-sampai tangan kirinya saja nggak tahu apa yang diinfakkan tangannya tangan kanannya kalau tangan kirinya aja nggak tahu apalagi orang lain ya warajulun dzakarallaha khalian fa ainah dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya mengalir takut kepada Allah itu ya, orang yang zikir sendirian itu yang diberikan naungan. Berarti orang yang zikir rame-rame nggak diberikan naungan tuh. Ya zikir berjamaah. Karena tidak ada dalilnya zikir berjamaah ya dengan dipimpin seseorang itu. Ibu-ibu sekalian, maka kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita, Bu ya. Lihat para ulama salafus soleh terdahulu, Bu hebat ya mereka itu ibadahnya wah kita nggak bisa ngalahin mereka bu kehebatan ibadah mereka masya Allah tapi tidak pernah mereka mau memperlihatkan amalannya Ayub bin Abi Tamimah as Ayub bin Abi Tamimah as dia melewati malamnya dengan bertahajud kepada Allah bermunajat kepada Allah tapi ketika di waktu subuh ia pun pula-pula kulihat ah gitu dia keraskan suaranya supaya tetangganya mengira kalau dia baru baru bangun tidur. Kalau kita enggak, ya terkadang ya malamnya kita bangun saja, bukan sholat tahajud cuman kencing doang cerita ke orang-orang, "Uh, tadi malam saya bangun loh." Emang kenapa bangun? Supaya dikira kalau dia tahajud. Ya. Masya Allah. Ini ibu disebutkan dalam sebuah kisah. Kisah ini seorang tabi'in. Di zaman tabi'in di, disebutkan oleh uh, eh, al adzhabi dalam apa Irwa apa Syiar Alamin Nubala. Berkata Muhammad bin Al-Munkadir. Kata beliau, aku biasa duduk di sebuah tiang dari tiang-tiang masjid. Biasanya setelah Isya aku tidur, duduk di tiang itu. Suatu ketika penduduk kota Madinah, kata Muhammad bin al Mukadir ya, suatu ketika penduduk kota Madinah tertimpa musim kemarau yang sangat panjang. Akhirnya orang-orang pun keluar ke musola, ke tempat sholat, ke lapangan untuk apa? Berdoa supaya diturunkan hujan. Doa, ya sholat istisqa. Ternyata hujan tak kunjung datang. Akhirnya mereka pun berkali-kali ya keluar menuju apa lapangan untuk berdoa kepada Allah ternyata hujan pun tak tak kunjung turun. Akhirnya suatu ketika suatu malam kata Muhammad bin Al-Munkadir Aku pun sebagaimana biasa diduduk duduk di sebuah tiang. Ketika aku sudah duduk setelah Isya, datanglah seorang laki-laki dengan berpakaian yang dengan kain yang tebal dan kasar. Lalu orang itu bersolat, solat dan solat. Setelah solat dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, penduduk Madinah datang kepada Engkau, memohon supaya hujan diturunkan, ternyata Engkau tidak kabulkan, Ya Allah. Sekarang ya Allah, aku bersumpah aku tidak akan berhenti berdoa ya Allah sampai Engkau turunkan hujan ya Allah. Akhirnya dia terus berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan terus." Akhirnya kata Muhammad bin al mukadir ini orang gila kali. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Kata Muhammad bin al mukadir belumlah ia sempat menurunkan tangannya ke bawah. Tiba-tiba tergenak terdengar suara kilat dan petir kemudian turunlah hujan yang begitu sangat lebat. Akhirnya si hamba, si hamba itu berkata, "Ya Allah, aku malu kepada Engkau. Siapa aku?" sampai engkau kabulkan doaku sementara engkau tidak kabulkan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir merasa tertegun dengan orang ini. Setelah salat subuh ditunggunya oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Akhirnya orang itu pun pergi. Akhirnya diikutilah oleh Muhammad bin Al-Munkadir dari belakang. Ingin tahu di mana rumahnya. Sesampainya di rumah Muhammad bin Al-Munkadir pun bergumam, besok saya akan mendatangi ke rumahnya. Akhirnya dia pun datanglah. Pulanglah. Setelah salat Isya kembali Muhammad bin Al-Munkadir duduk di sebuah tiang dari tiang-tiang masjid. Ternyata kembali orang itu datang. Orang itu pun kemudian sholat terus sholat menghabiskan waktu malamnya untuk tahajud. Sampai kemudian subuh hari, aku pun duduk lagi setelah sholat subuh, agak matahari sudah agak tinggi, kata Muhammad bin Al-Qadir, aku pun bergegas pergi ke rumahnya. Ternyata rumahnya, ya, ternyata dia seorang tukang sepatu. Lalu aku berkata, Assalamualaikum. Dia mengatakan, Waalaikumsalam. Ternyata ia mengenaliku dan berkata, Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, marhaban, selamat datang, silahkan masuk. Apakah aku mau apakah engkau suka untuk aku buatkan kepada engkau sepatu? Ya. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir diam sejenak. Diperhatikannya orang itu tampak biasa saja. Akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir berkata kepada orang itu, "Hai lelaki, bukankah engkau yang kemarin malam berdoa kepada Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doamu sehingga turun hujan dengan doamu itu. Tapi apa yang terjadi setelah berkata demikian orang itu langsung berterak berteriak sekeras-kerasnya dan berkata, "Malaka anta ya Ibn Al munkadir? Apa urusan kamu hai Ibn Al munkadir? Diam kamu." Dia terus berteriak sampai Muhammad bin Al-Munkadir ketakutan dan keluar. Ya. Akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir pun pulang ke rumahnya. Di malam yang ketiga ini seperti biasa setelah salat Isya Muhammad bin Al-Munkadir duduk di tiang. Ternyata kok orang ini nggak datang-datang. Ya, ditungguin kok nggak datang-datang. Mana ini? Sampai akhirnya subuh pun nggak datang. Setelah salat subuh agak agak tinggi matahari, keluarlah Muhammad bin Al-Munkadir menuju rumahnya. Sesampai di rumah didapati rumahnya itu pintunya terbuka. Aneh. Kemana penghuninya? Kok tidak ada? Dia pun kemudian bertanya kepada pemilik rumah itu. Ya. Kemudian pemilik rumah itu berkata kepada Muhammad bin Al-Munkadir, "Hai Ibnu Munkadir, kamu kemarin ngomong apa sih sama dia? Dia itu setelah kamu ngomong gitu dan kamu pergi, dia langsung me, me, apa, mengumpulkan semua barang-barangnya dan pergi entah kemana." Masya Allah, Bu ya dia pergi entah kemana saking dia takut kalau ketahuan bahwa dia yang berdoa kepada Allah. Lihat dia, ya, para salafus sore, kita dibandingkan dengan mereka yang gak ada apa-apanya. Kita punya amalan yang sedikit saja sudah petantang petenteng kan gitu. Nah ini pentingnya ikhlas ya menyembunyikan apa amalan kita ini jangan sampai kelihatan sama orang. Supaya apa ikhlas dan terkadang orang kalau amalan kita itu ketahuan orang akhirnya nggak kerasa kita terkena penyakit ria akhirnya capek-capek kita beramal apa bu ya hancur lebur amalan yang sudah yang kita telah laksanakan tersebut naudzubillah dalam sesaat hancur naudzubillah ya saya kira kita istirahat dulu ya nanti setelah istirahat kita lanjutkan lagi tadi ini yang pertama yaitu ikhlas kalau masalah berbicara tentang masalah ikhlas itu panjang lah ya butuh waktu khusus. Sekarang yang kedua supaya kita tergoda terhindar dari godaan setan yaitu berjamaah. Berjamaah, Bu. Karena Islam sangat ya menganjurkan supaya kita itu berjamaah. Salat dianjurkan kita salat berjamaah. Ya. Dianjurkan kita sholat berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nasai dan Ahmad dan hadis itu Hasan atau Syekh Salim hadis ini sah Hasan. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al ghanamil qasiyah. Tidaklah ada tiga orang di sebuah ya pedalaman <clears throat> Tidaklah ada tiga orang di sebuah pedalaman yang tidak ditegakkan padanya solat, kecuali setan akan menguasai mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah karena sesungguhnya ya serigala itu memakan anjing apa kambing yang sendirian. Nah, ini Bu, Rasulullah mengatakan tiga orang kalau tidak ditegakkan di situ sholat ya sebuah desa maka setan akan menguasai mereka gimana kalau di perumahan nggak ada masjidnya coba bu nggak ada masjidnya tidak ditegakkan sholat berjamaah wah itu masya allah mainannya setan itu ya itu orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan di situ. Yang kita jangan sampai ya tinggal di sebuah perumahan yang tidak ada masjidnya, Bu. Demikian pula ketika safar kita di, dianjurkan untuk ya rombongan, jangan sendiri-sendiri. Ya. Kata Rasulullah ar-raqib syaitan, satu orang setan, dua orang dua dua setan. Adapun tiga orang nah ini yang benar. Hadisnya sahih, Datang Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Dan Syekh Salim berkata Hasan. Demikian pula kalau kita duduk-duduk ya jangan mencar-mencar sendiri-sendiri. Ya. Kalau bisa kita duduknya berame-rame. <clears throat> Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Abu Sa'labah al Khushani, ia berkata, "Kanan nas idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'ab wal adwiyah." adalah orang-orang apabila singgah di sebuah tempat mereka pun bercerai-berai ya ada yang di lembah ada lagi yang di ya buk perbukitan maka Rasulullah bersabda inna tafarruqakum fi hadhi syi'ab wal adwiyah wal wal audiyah innama dzalikum minasyaiton sesungguhnya bercerai-berainya kalian di perbukitan dan lembah-lembah itu berasal dari setan nah, ini ya, kalau kita singgah di suatu tempat jangan sendiri-sendiri, kumpul bersama-sama. Sampai-sampai ibu-ibu ya, makan saja Rasulullah sangat menganjurkan supaya berjamaah, Bu. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya makanan kalian adalah maka fil ayadi yang banyak padanya tangan-tangannya. Ya, kalau dulu zaman Rasulullah itu satu nampan itu Rasulullah punya nampan besar yang cukup untuk 10 orang. Ya. Nah kita biasakan di keluarga kita ya ibu-ibu makan sama sama suami satu nampan sama anak. Ya. Karena apa kata Rasulullah itu lebih berkah. Lebih berkah. Kalau kita kan nggak boro-boro ya. nggak mau hanya masing-masing sepiring-sepiring gitu kan. Nah, ini kurang nyunah, Bu. Yang nyunah itu begitu, satu piring ya suami sama istri berdua gitu kan biar lebih apa mesra lagi kan gitu. Ya, pasal yang kelima. <clears throat> Eh, pasal yang kelima. Yang ketiga. Cara supaya kita terlindung atau terhindar dari godaan setan. Yaitu isti'adah, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter yang terkutuk. Kapan saja disyariatkan kita isti'adah, ya berlindung kepada Allah Pertama, ketika mau baca Quran. Ketika kita mau membaca Al-Quran disyariatkan kita membaca A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Ini menunjukkan bertawud sebelum baca Quran itu hukumnya wajib bu. Atas pendapat sebagian ulama. Karena di sini perintah dan perintah yufidul wujub. Ya, kalau kita mau baca Quran katakan a'udhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, disyariatkan kita berlindung kepada Allah ketika ya pelindung dari sihir ketika mau tidur di waktu pagi dan petang Rasulullah biasa menyebutkan membaca ya sebelum tidur itu al muawwidatain, kul huwallahu ahad kul falak, kul a'udzu birabbil nas di waktu pagi dan petang juga biasa Rasulullah mengucapkan itu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas dan kul huwallahu ahad Ya. Demikian pula Rasulullah membacanya setelah sekali setiap setiap kali setelah sholat. Demikian. Kemudian yang kedua, eh, yang ketiga, disyariatkan kita ta'awud ketika mau masuk masjid. Nah, ibu-ibu ya, waktu masuk masjid berdoa nggak itu? Rasulullah kalau mau masuk masjid dalam hadis yang datang Abu Daud dengan sanad yang sahih, maksudnya sabda, Ya, boleh beliau masuk masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kerajaannya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Maka apabila ia mengucapkan itu kata Rasulullah, setan akan berkata, "Hufidha minni sairul yaum." Orang ini terlindung dariku pada seluruh hari. Masya Allah ya. Yang keempat, disunahkan kita mengucapkan dan bertawud berlindung kepada Allah ketika was-was dalam sholat. Ya. Ada setan ketika sholat namanya setan khinzab atau khinzib. Setan yang khusus menggoda orang sholat tuh namanya setan khinzib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ala bahwa Utsman bin Abil As datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitan qa'ada baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya." Hai Rasulullah, setan duduk antara ku dan antara set antara salatku dan bacaanku pun dijadikan aku lupa. Maka Rasulullah bersabda, "Dzaka syaiton yuqalu lahu khinzib." Itu setan namanya khinzib. Fa idza ahsastahu fata'ad fata'awwad billahi minhu. Kalau kamu sudah merasakan itu, berlindunglah kepada Allah dari godaannya watful ala yasarika dan meludahlah lihat ya dan meludahlah ke kirimu tiga kali tapi ingat bu itu kalau sholat sendirian kalau sholat berjamaah jangan ya, kalau sholat berjamaah cuh cuh cuh nanti orang lain onak oh, aja ah, uh mending ya ludahnya bau ke, bau kesturi ya ini ludahnya jigongnya masya allah ya kalau waktu sholat berjamaah jangan tapi kalau sholat sendiri ya Lalu kata Utsman, aku pun mengucapkannya, fa'adhaballahu anni, maka Allah pun menghilangkannya dariku. Yang kelima, disyariatkan ta'awud ketika marah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Surad, ia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam warajulan yastabban ada dua orang yang saling memaki. ahaduhuma ihmar wajhu yang satunya itu wajahnya sudah sangat merah. Wan tafakhat audajuh dan ulat lehernya keluar. Faqala Nabi SAW maka Nabi bersabda, "Inni alam kalimatan law qalaha dhahaba Aku tahu sebuah kalimat kalau dia ucapkan akan hilang apa yang ia rasakan dalam hatinya yaitu kalau dia mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dhahaba anhu ma yajid ya ia akan hilang ya kemarahan yang apa yang apa yang ada dalam hatinya. Nah, ketika marah ini kita berkata auzubillahi minasyaiton. Ya. Yang keenam, disunahkan kita bertawud ketika mimpi buruk. Ya tadi malam mimpinya apa? Uh, dikejar-kejar anjing Masya Allah itu anjingnya anjing ini lagi helder hmm, misalnya begitu kan kata Rasulullah ar-ru'yatul hasanah minallah mimpi yang baik itu berasal dari Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala bihi ya apabila seseorang melihat sesuatu yang ia sukai janganlah ia ceritakan kecuali ilaman man yuhib kecuali pada orang yang yang ia sukai. Wa idza ra'a ma yakrah kalau ternyata ia bermimpinya buruk, falyata'awwad billahi min syarriha. Hendaklah ia berlindung kepada Allah dari dari keburukannya. Wa min syarri syaitan dan keburukan setan. Wal yadful salasan dan meludahlah tiga kali. Tuh lihat, meludah juga ini, Bu wala yuhaddits biha ahadan janganlah ia menceritakan kepada seorang pun juga fa innaha la tadurruh maka mimpi itu tidak akan bermudarat kepadanya ini Bu Kemudian ketika yang ketujuh Disyariatkan kita berlindung kepada Allah ketika terkena penyakit ain dan hasad di mana Rasulullah SAW membacakan kepada Hasan dan Husain Husain ya doa u'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah aku perlindungkan kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan hamah dan dari setiap mata yang berbisa lamah ya. Nih Bu, jadi kalau ibu-ibu punya anak, anak-anak ibu itu penting tuh Bu dibacain kayak gituan. Ya. U'iduku yu'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin la. Oh, sudah hafal belum Bu? Belum ya. Hafalin makanya. Oh, oh, ya jangan ngobrol terus. Hafalin. U'iduka bi kalimatillahit tamati min kulli syaitanin wahamah, hammah wa min kulli ainin lamah supaya anak-anak kita itu nggak kena bu terkadang ibu-ibu misalnya anaknya cakep nanti pas gitu ada orang yang ngelihatnya dia merasa dengki itu bisa menyebabkan anak kita tuh sakit jatuh ya sakit bahkan bisa meninggal ya makanya Rasulullah menyebutkan begitu adanya ain di sini berbahaya ya ainnya matanya orang yang dengki itu bahaya sekali ya. sekarang yang keberapa enggak untuk menghindarkan dari godaan setan yang terkutuk setelah bismillah eh setelah ta'awud yaitu sekarang bismillah membaca bismillah membaca bis bismillah ya Sesungguhnya bismillah itu adab yang diajarkan oleh Allah. Allah menurunkan ayat yang pertama kali yaitu yaitu Iqra bismi rabbik. Di sini Allah menyuruh kita untuk ya membaca bismillah. Membaca bismillah. Makanya disebutkan ibu-ibu Ya, kapan disunahkan kita baca bismillah? Ya, Kapan disunahkan kita baca bismillah? Yang pertama ketika mau makan. Yang pertama apa? Kita ketika mau mam. Makan ya. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk membaca bismillah ketika mau makan. Yang kedua, ketika mau masuk WC. Rasulullah membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Yang ketiga ya ketika kesel Misalnya, ya ada seorang sahabat pernah kesal dan berkata, "Ta'isa syaiton, celaka setan." Maka Rasulullah sabda, "La takul ta'isa syaiton, jangan kamu katakan ta'isa syaiton." Karena kalau kamu katakan itu ta'adham, setan menjadi besar sehingga menjadi sebesar rumah. Ya, dan setan berkata, "Bi kuwati dan kekuatanku, aku kalahkan ia." Tapi katakanlah bismillah, karena kalau ia mengucapkan itu, ia akan menjadi kecil setan itu sehingga seperti lalat. Nah, bismillah, Bu. Yang ke berapa? Yang keempat, ketika mau keluar rumah. Kita diucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan itu kata Rasulullah maka akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita engkau diberikan hidayah engkau dicukupi engkau dilindungi dari setan wa tanaha anhu syaitan dan setan pun menjauhi darinya fayaqulu syaitanun li akhar lalu setan itu berkata kepada temannya kaifa laka rajulin qad hudi wa kufi wa wuki bagaimana orang seseorang yang sudah diberikan hidayah dicukupi dan di, di, dilindungi akan dapat digoda oleh setan ya nah ini Bu kalau kita mau keluar rumah jangan lupa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang ke berapa? Yang kelima ketika mau bersetubuh. Buat ya yang udah nikah, yang belum nikah cepat-cepat nikah. Ya dis, di, disunahkan baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah ini Bu, ya. Jangan lupa Kemudian yang apa? Yang kelima yang dapat yang keenam yang dapat melindungi kita dari godaan setan yaitu banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir di antaranya adalah yang paling agung membaca Al-Qur'an. Membaca Al membaca Al-Qur'an. Terutama surat Al-Baqarah, Bu. Ya. Al-Baqarah itu Masya Allah Selain mengandung ayat kursi set, Al-Baqarah setan pun juga ketakutan Rasulullah sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan banyak surat Al-Baqarah. ya. Makanya ibu-ibu di rumah sering baca Al-Baqarah, Bu. Kata Rasulullah, ya, Hmm, ta'allamu surat al-baqarah fa inna ta'allumaha ya apa ta'allamu surat al-baqarah pelajarilah kata Rasulullah surat al-baqarah ya fa inna akhdaha barokah karena mempelajarinya adalah berkah Watarkuha hasrah dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian penyesalan wala balak eh, batalah dan para penyihir itu tidak akan mampu baca surat Al-Baqarah. Makanya Bu ya, kalau ada dukun suruh baca surat Al-Baqarah, paling banter 100 ayat udah udah nggak kuat dia. Tidak akan pernah bisa untuk menghatam surat Al-Baqarah dukun tuh. Ya. Ayat kursi juga dibaca Ya, ketika mau tidur, baca ayat kursi. Ketika pagi dan sore, baca ayat kursi. Ya, karena hal itu bisa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Demikian pula muawidatain muawidat ya kul wallahu ahad, kul al kul qul a'udzu nas. Kita baca ketika mau tidur, ketika pagi dan petang. Ya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikri dzikri rahman" nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami jadikan setan sebagai temannya. Ya, berarti orang yang tidak berpaling dan senantiasa berzikir, maka setan itu akan menyingkir darinya. Ya, zikir Bu. Zikir banyak, ada zikir mutlak, ada zikir muqay muqayyad. Ya. Ada zikir mutlak seperti apa, Bu? Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar La hawla wa la quwata illa billah ya. Itu zikir mutlak Kapan saja boleh Ada lagi zikir apa? Muqayyad Terikat dengan waktu dan tempat Zikir pagi dan petang Zikir masuk WC keluar WC Zikir masuk masjid keluar masjid Zikir masuk rumah ya. Nah ini berusaha kita Jangan sampai lepas dari yang namanya di zikir. Kemudian di antara hal yang bisa menjauhkan diri kita dari setan yaitu sujud sahwi. Ketika kita lupa dalam sholat, ini khusus ya waktunya. Ketika kita lupa saja waktu sholat. Karena Rasulullah sabda kana tatarghiman li syaitan. Demikian pula men, apa, merapatkan saf. Itu pun bisa mengusir setan kalau kita, ketika kita sholat. Ya. Demikian pula adzan dan komat karena Rasul sabda idza nudiya bis shalah adbara syaitan wal huburat. Apabila adzan dikumandangkan, setan pun lari terbit bit sambil kentut, perpet-perpet-perpet gitu kan. Faidah dia akbal kalau sudah selesai dia pun datang lagi. Ya, apabila di, dikumandangkan komat dia pun da, di, pergi lagi kemudian datang lagi. Kemudian ibu-ibu, ya kita juga harus mengetahui waktu-waktu kapan setan itu ber, apa ber, bergentayangan disebutkan dalam hadis bahwa setan itu bergentayangan di awal malam. Rasul sabda ihbas ihbisu sibyanakum. Ya, peliharalah, jagalah anak-anak kalian hatta tadhabu atul isya sampai ya pergi bagian dari waktu isya pertama, bagian pertama dari waktu isya. Fa inna sa'atun tahtariku fiha syayatin karena itu adalah saat setan itu sedang berkeliaran. Itu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di awal malam Bu ya setelah maghrib sampai isya itu waktu-waktu setan itu apa? gentayangan berkeliaran. Makanya Rasulullah saw alaihi yang menyuruh kalau malam-malam tuh Bu, supaya apa? Jendela ditutup, pintu ditutup, sampai-sampai bejana saja disuruh oleh Rasulullah untuk ditutup. Kan Rasulullah mengatakan setan tidak akan membuka pintu yang ditutup. Ya. Makanya terkadang kalau pada maghrib itu rumah kita terbuka terus, itu setannya masuk. Ya akhirnya apa? Malamnya diurup-urup. Oh diurup-urup bu. Ya. Nah ini sekilas info tentang setan. Tapi ibu-ibu jangan berani-berani ya kenalan sama setan. Karena sejak jeleknya teman adalah setan. Saya kira cukup pembahasan kita pada ini. Kita buka pertanyaan jawab. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya silahkan bu. Silahkan pertanyaannya dikirimkan. Bagaimana jika air cucuran bekas wudhu ditampung? Apakah hal itu boleh dilakukan? Biasanya air tersebut digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Boleh. Karena air mustakmal itu tidak najis. Dia suci ya. Apakah boleh bernasyid dengan tidak memakai alat musik? Pertama ya, eh, bersenandung selama tidak berlebihan dengan nada yang e, memfitnah dan isinya pun bagus nggak jadi masalah sekali-kali sekali-kali saja boleh dan ini pendapat mazhab syafi'i ya tapi kalau sudah terlalu banyak dan terlena dengan itu maka ini kata Rasulullah lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada ia dipenuhi dengan nyanyian. Hadisnya sahih. Ada pendapat boleh bernasyid tanpa musik untuk memunculkan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Iya, artinya nasyid di sini dengan nyanyian nada yang tidak terlalu memfitnah. Ya terkadang ada orang suaranya dimerdu-merdukan banget sampai memfitnah. Nah, ini tidak berbolehkan kata para ulama. Sebatas menyanyikan saja dengan irama yang tidak memfitnah boleh ya pernah seperti, seperti misalnya mantumah mantumah yang ada seperti mantumah usul fikihnya Syekh Utsaimin itu di, diiramakan dibacanya secara irama ya Alhamdulillahil aliyil arfaqi Nah itu seperti mantumah seperti itu di, diiramakan boleh iya. Seperti mungkin ibu-ibu pernah mendengar di Roja FM ya. Itu ada manzumah Syekh Utsaimin yang di yang diiramakan dengan irama yang tidak berlebihan. Yang jadi masalah ini sampai kor bu. Kor itu ada suara tinggi dan suara ren, rendah ini. Wah ini tasyabu dengan gereja persis sudah. Para sahabat tidak pernah demikian. Sekali-kali saja boleh. Bolehkah bagi seorang wanita memakai perhiasan di tangan kirinya? Boleh, tidak mengapa. Ya, tidak ada tidak ada larangan. Bagaimana sikap mensikapi orang tua yang menuduh anaknya apa nih? Salah. Ya, tentunya seorang anak bersabar dalam menghadapi sikap orang tua yang seperti itu. Mungkin kita tahu bahwa orang tua kita belum sampai ilmunya. Hah? Ya, belum sampai ilmunya. Ya, sebagaimana dulu kita juga jahil. Tapi alhamdulillah ternyata Allah berikan kepada kita ilmu. Makanya kewajiban kita sabar dalam mendakwahi orang tua itu harus lebih sabar lagi ya. Harus lebih sabar lagi. Syarton itu mempunyai keluarga dan beranak tidak. Syaiton itu. Ya, yang saya ketahui bahwa setan pun ya beranak pinak ya setan pun beranak pinak. Bagaimana hukumnya bila seorang istri meninggalkan rumah punya pokok toko di pasar? Pertama ya bahwa kewajiban mencari nafkah adalah suami. Dia mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga, Bu. Ibu, kewajibannya adalah mendidik anak di rumah kalau dia sibuk di pasar ngejaga toko, bagaimana ia akan mendidik anaknya? Bagaimana ia akan masak untuk suaminya, melayani dan yang lainnya? Ya. Makanya disebutkan di antara tanda hari kiamat fusyuwut tijarah kata Rasulullah, <clears throat> perdagangan itu betul-betul menyebar sampai-sampai istri membantu suaminya di pasar kata Rasulullah. Maka tentunya seorang suami yang bijak dan suami yang betul-betul faham tentang agama tidak akan membiarkan istrinya pergi ke toko, ke pasar, disuruh ngejaganya di sana. Biarkan, <clears throat> udah istri sebagai permaisuriku di rumahku, ya bidadariku di rumahku, sudah biarkan ia menjaga di rumah saja, tanggung jawab berbagai macam rumah itu adalah di tangan istri. Ustaz merokok itu hukumnya haramnya ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya si penjual rokok apakah untungnya juga haram jelas menjual sesuatu yang haram jelas untungnya pun juga haram ya kalau dia mengejualnya cuma rokok doang maka tidak ada bedanya dengan menjual arak tidak ada bedanya Bagaimana menurut Ustaz tentang pengaman, pengamanan Natal di seluruh Indonesia diperketat seolah-olah takut ada bom teroris yang dilakukan oleh kaum muslimin? Yaitu terserah penguasa lah. Ya, <clears throat> kita ngapain sih capek-capek ngomentarin terus? Biarin aja mang kenapa? Ustaz tolong jelaskan yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan beramal seterang-terang dengan beramal seterang-terangan jazakallah. Masa ada gitu? di dalam Al-Quran dengan beramal seterang-terangan emang ada gitu ayatnya kok nggak disebutin ayatnya saya nggak tahu lebih utama mana menghafal Al-Quran atau tadarus yang lebih utama itu menghafal dan tadarus iya sahabat begitu mereka belajar lima ayat dihafalin, dipelajarin, difahamin lima ayat lagi ya satu hari bisanya cuma setengah ayat alhamdulillah itu bagus itu metode yang diajarkan oleh para sahabat demikian saya sebenarnya masih menjalankan sunnah oh, sebenarnya ya hati seperti memakai cadar uh, seperti memakai cadar tapi saya terbentur dengan pekerjaan saya jadi bagaimana Ustadz Pertama, ya cadar itu sendiri yang rojih tidak wajib. Ya, kalau memang anti harus bekerja dan anti itu darurat masalahnya. Kalau tidak bekerja, sementara anti punya tanggungan orang tua, punya tanggungan dan yang lainnya, selama pekerjaannya juga bersih dari <clears throat> perkara yang fitnah untuk anti, ya tidak mengapa dibuka karena itu tidak tidak menjadi sebuah kewajiban Walaupun memang sebuah keutamaan sunnah hukumnya yang sangat ditekankan sekali. Apa bedanya bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Bedanya kalau bismillah nggak pakai rahmanirrahim. <laughs> Pertanyaannya lucu juga. Ya bismillah itu biasanya Rasulullah kalau melakukan apa-apa cukup baca bismillah kecuali baca Al-Quran. Kalau mau makan cukup Bismillah. Mau wudhu Bismillah. Mau jima Bismillah. Mau ini Bismillah. Cukup Bismillah saja. Berkaitan dengan berjamaah, saya mendapat hadiah untuk haji dari kantor tempat saya bekerja. Sementara suami belum mampu untuk berhaji dengan uang sendiri. Bagaimana hukumnya? Wanita tidak boleh berhaji kalau tidak punya mahram. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini tutip tufi fi ghazwati kada wa kada. Saya diwajibkan ikut perang begini dan begitu. Sesungguhnya istriku pergi sendirian bersama wanita-wanita ya apa yang lainnya." Maka Rasulullah sabda apa? Ilhak bi ahlik." Susul segera istrimu. Susul segera istrinya. padahal dia sudah mendapatkan kewajiban untuk perang dan itu hukumnya wajib bagi dia sampai sampai Rasulullah ya menyuruh untuk membatalkan perang ikut perang supaya menyusul apa istrinya makanya Rasulullah bersabda apa la tusafir al, al mar'ah yaumun wa laila illa wa ma'adzu mahramin tidak boleh seorang wanita bersafar sehari semalam kecuali bersama mahramnya ya ini ibu jadi bagaimana ya nunggu suami mampu dulu atau punya adik, adiknya mampu misalnya. Adiknya mampu ya udah. Kalau tidak ada mahram tidak wajib. Di antara manusia ada yang berjidal dengan Allah tanpa ilmu, terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Tolong diberikan contoh yang konkret. Ya. Contoh yang konkret misalnya. Orang-orang yang jidalnya orang-orang Islam liberal. Ibu-ibu mungkin sering melihat ya, Jidal debat-debat terbuka yang sebetulnya debat terbuka ini tidak diajarkan demikian ya sehingga akhirnya apa menyebabkan kebenaran itu semakin dilecehkan oleh manusia nah, itu namanya berjidal dengan tanpa ilmu sebatas dengan apa e, menurut saya menurut saya menurut saya begitu saja tanpa ada ilmu burhan dari Allah dan Rasulnya Ya Allah, nih pertanyaan sampai tujuh pertanyaan bayangin. Astagfirullahaladzim. Udah ah, dibacain satu aja ya. Soalnya masih banyak nih pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu baru saya bacain lagi. Tolong dalilnya tidak diperbolehkan nasyid seperti yang dikatakan oleh Ustadz ya. Yang ada suara-suara ya Pertama ibu-ibu, Syekh Fauzan ber, ber, ber, berkata bahwasannya nasyid yang zaman sekarang yang suaranya itu berlebihan itu adalah nasyid-nasyid yang berasal dari orang-orang sufi. Dan Ibnul Jauzi mengatakan bahwa syair-syair yang dilantunkan oleh sahabat itu syair-syair yang biasa, nadanya tidak terlalu berat. Makanya Rasulullah sabda rifqan ya anjashah, rifqan bil qawarir, ruwaidan ya anjashah. Ya pelan-pelan hai anjashah. Ya rifqan bil qawarir. Hati-hati terhadap qawarir para wanita itu. Karena itu bisa memfitnah para wanita. Ya. <clears throat> Ibu-ibu kalau ngedengar suara yang sangat merdu ketika nyanyi itu banyak terlena. Ya. Makanya biasa saja iramanya biasa saja. Ya, dan ini yang disebutkan pula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighathatul Lahfan. Silakan ibu-ibu baca dalam kitab-kitab tersebut akan disebutkan dalil-dalilnya secara lengkap. Bolehkah tahajud berjamaah? Pertama, kalau itu di bulan puasa, maka Rasulullah melakukannya. Adapun di selain di luar bulan puasa Rasulullah tidak pernah melakukan bertahajud dia berjamaah rame-rame di masjid. Wala juga sahabat, wala tabiin, wala tabiun tabiin. Tentunya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Yang paling memahami adalah para sahabat Rasulullah. Apakah setan dapat menampakkan wujudnya? Dapat, bisa. Ya. <clears throat> bisa sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah bahwa Abu Hurairah pernah menjaga uang apa makanan zakat. Lalu datanglah setan ya dan berkata, "Aku ini anak apa orang miskin. Keluarga aku banyak, anakku banyak. Ya bagi bagikan kepadaku makanan itu." Kemudian dikasihlah oleh oleh Abu Hurairah. Pagi harinya dilaporkan oleh oleh Rasulullah. Eh oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia akan datang lagi, sesungguhnya ia adalah setan. Tolong dijelaskan maksud dari hadis barang siapa yang tidak sempat mengerjakan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, maka hendaklah ia mengerjakannya setelah matahari terbit. Hadis itu sahih. diriwatkan oleh Imam Ahmad dan Trimidi juga. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mengkodok dua rakaat sebelum subuh paling afdol waktunya setelah matahari terbit. Walaupun demikian boleh ya setelah sholat subuh langsung. Berdasarkan riwayat Tirmidzi yang lain juga bahwa di zaman Rasulullah pernah ada seorang laki-laki yang eh, apa setelah sholat subuh sholat dua rakaat. Lalu Rasulullah menegurnya dan berkata sholat dua rakaat subuh cuma dua rakaat. Kemudian ia berkata ya Rasulullah, aku tadi tidak sempat untuk sholat dua rakaat sebelum subuh. Kemudian Rasulullah pun dia diam saja dan tidak melarangnya. Apakah jidal itu hanya terbatas masalah agama saja? Bagaimana dengan masalah pengetahuan umum? Jidal itu ada dua macam. Ada jidal dengan ilmu dan ada jidal dengan tanpa ilmu. Nah, jidal yang tanpa ilmu itu yang disebut dengan mirok, bertengkar dalam agama yang dibenci oleh Allah. Ya. Disebutkan dalam hadis ana zaimun dalam sebutan man tarakal mira wa huwa mubtilun. Ya. E, dalam satu riwayat Abu Daud ana zaimun birababil jannah liman tarakal mira wa huwa mubtilun. Wa ana zaimun biwasatil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiqqun. Ya wa ana za'imun liman apa bi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan pinggirannya surga bagi mereka yang meninggalkan mirok nih debat kusir padahal dia salah. Aku menjamin dengan tengah surga buat mereka yang meninggalkan mirok dan dia benar. Dan aku menjamin dengan hak surga yang paling tinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Jadi ini Bu ya. Jadi jidal yang tidak pakai ilmu itu bukan hanya sebatas masalah agama saja terlarang. Dalam masalah yang lainnya pun tidak diperbolehkan. Apa benar memberi salam dengan mengucapkan alaikumussalam adalah makruh? Bagaimana kalau menjawab salam dengan alaikassalam? Apakah makruh juga? Tidak. Memang ya ya disebutkan dalam satu hadis bahwa alaikumussalam itu tahiyatul mayyit. Tapi ya Imam eh, Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan dalam Al-Bahjatun Nadhirin bahwa itu sudah dimansuh. Ya. Sehingga kita boleh mengucapkan. Tapi yang diucapkan dalam hadis-hadis yang sahih itu adalah assalamualaikum itu yang lebih afdol. Yang lebih bagus itu assalamualaikum kemudian kita jawab waalaikumsalam. Boleh juga assalamualaikum kalau kalau orangnya satu orang. Kalau satu, satu orang boleh kita katakan Assalamualaikum atau assalamu Tapi kalau orangnya banyak Assalamualaikum Boleh. Ya. Tolong diulangi hadis atau dalil tentang haramnya ya nyanyian atau musik. Adapun musik tadi sudah saya sebutkan. Hadisnya dalam deretan Bukhari layas layas tahillanna aqwaman min ummati al-hira wal harira wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku yang menghalal, menghalalkan yang menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Hadis itu dari Bukhari dan hadisnya sahih. Adapun nyanyian ini berdasarkan ayat wa minan nasi man man yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Mas'ud, huwal ghina al ghina al ghina. Ia adalah nyanyian, nyanyian dan nyanyian. Sampai bersumpah Ibnu Mas'ud tiga kali. Iya. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam Ighathatul Lahfan. Juga Allah berfirman wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun dan para penyanyi itu hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Makanya Bu, ya, Bu, nggak ada penyanyi yang dihadiri oleh ulama, Bu. Ya. Masya Allah ada konser musik, oh ada ulama, wah hadirnya apaan, bukan ulama itu. Dari SMS, semes Ustadz tentang doa kepada anak yang terkena penyakit lain itu ada doa dan wiridnya tidak. Kan sudah disebutin tadi. mu'iduka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. Itu baca dong di mana? Lihat di mana di doa dan wiridnya Rasulullah. Eh, Ustadz Yazid itu ada. Apa hukum makan daging dari pasar yang kita tidak tahu cara menyembelihnya? selama mereka itu kaum muslimin masih disebut Islam pada asalnya halal sembelian mereka itu Ustadz bagaimana langkah-langkah menghilangkan rasa kesal kepada orang-orang yang telah menyakiti kita karena anak tidak bisa melupakan kata-kata dan sumpah serapah mereka Pertama, banyak-banyak kita mendoakan supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, berikan hadiah buku-buku yang baik supaya apa? Dia mau dapat hadiah apa hidayah dan dapat dan mau mengikuti kebenaran. Ya. Kok ini jajak pendapat masuk sini? Apakah manusia dapat menangkap setan seperti yang dilakukan tim pemburu hantu? Nah, Ghostbuster Ya. Ya tentunya dengan bantuan setan lagi. Ya, jadi manusia dengan setan saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Dan tim pemburu hantu itu dukun tuh, bukan kiai. Cuma bajunya aja baju <clears throat> baju kiai, pakai sorban, tapi dukun cara-caranya. Tidak benar dan tidak benar Anda menonton acara-acara tersebut. Bolehkah kita membaca buku tanpa mengetahui pengarangnya? Ya lebih baik kita ketahui dulu. Karena para ulama mengatakan unzuru inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Apa hukumnya menahan kentut ketika sholat? Makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat ya makruh tapi tidak sampai membatalkan sholat ketika sedang was-was kenapa? karena itu mengganggu kehusuan dan husu itu hukumnya wajib ya makanya orang yang terganggu kehusuannya dalam sholat dan tidak khusyuk itu tidak sah tidak apa tidak apa tidak tidak batal sholatnya tapi ia berkurang pahalanya ketika sedang sholat was-was baca ta'awudnya gimana? a'udzubillahiminasyaitonirrojim Kemudian meludah ke kiri tiga kali, cuh cuh cuh gitu. Sumbangan pergi haji apakah termasuk mubazir? Maksudnya apa ini sumbangan pergi haji? Saya nggak tahu. Maksudnya apa sih? Oh maksudnya untuk acara walimahannya gitu. Untuk walimahan buat haji itu jelas mubazir nggak ada manfaatnya. Ada apa? Orang mau haji aja beritahu ke orang-orang. Mau oh, saya cuma mau minta maaf kok, mau minta apa aja ngundang-undang, datang ke rumahnya. Ya. Apakah ada dalil tentang tidak bolehnya kita membuang air panas sebelum dicampur air dingin karena dikhawatirkan menyiram setan? Ada hadisnya tapi hadisnya lemah ya, tentang masalah itu. Kalau sudah selesai membaca Al-Quran apa yang harus dibaca? Tidak ada tidak ada bacaan apa-apa. Tidak ada bacaan apa-apa. Sodakallahul azim ini termasuk perkara yang dikatakan dinyatakan bid'ah oleh para ulama. Anak saya bekerja tapi susah untuk sholat Jumat. Anak saya minta untuk didoakan supaya dimudahkan dalam menyelesaikan masalahnya. Atau dapatkah pengganti yang lebih baik? Apa yang maksudnya? apa sih? Gak paham saya. Boleh bolehkah jika kita menggunakan krim rambut atau pewangi pakaian yang menggunakan alkohol tidak sah untuk sholat sebelum kita membersihkannya? Arak, alkohol yang sahih itu tidak najis. Yang sahih alkohol itu tidak najis sehingga tidak tidak membatalkan sholat. Walaupun dikatakan alkohol itu najis tetap saja tidak membatalkan sholat. Cuma ia melakukan dosa. Tapi alkohol yang sahih itu tidak najis. Karena tidak ada dalil tidak, ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Saya seorang mahasiswi, sebenarnya dalam Islam bagaimana hukumnya wanita bersekolah dan jauh dari ya, dan dari muhrim mahramnya? Dan hukumnya sekolah di luar negeri. Nah, wanita itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi mau emansi sapi ya? Nggak perlu. Sekolah di, di pesantren anti belajar ilmu agama, hafalkan Quran itu lebih bermanfaat untuk mendidik anak-anak anti nanti kelak, ya. Masya Allah, kalau ada seorang wanita yang hafizah Quran, yang paham tentang agama, bisa mengajarkan kepada anak, bahkan bisa membimbing suaminya kalau suaminya blow on, misalnya kan begitu. Makanya ya apalagi dia kemudian sekolah di di situ bercampur baur antara apa laki-laki dan perempuan. Bercampur baurnya saja sudah dia masuk kepada kelarangan yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih kalau sekolahnya ke luar negeri, negeri kafir lagi. Masya Allah, tambah lagi itu. Rasul bersabda, La safir imra'atun illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh. Haram. Ya. Jadi wanita belajar yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya kelak. Ya. Toh Allah tidak akan bertanya nanti pada hari kiamat, kamu nggak bisa matematika kenapa? Nggak bakalan ya, malaikat mungkar nakir menanya nanti kenapa kamu nggak belajar biologi? Wah, nggak mungkin. Yang ditanya itu siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Berapa banyak orang yang ya Masya Allah per apa S1, S2 tapi ternyata tetap aja jualannya jualan petasan. Ya namanya rezeki itu sudah Allah tentukan, Bu. Ya. Makanya ya yakin saja bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Saya yakin kalau anti hafizah Quran, anti bisa menghafalin Quran, anti bisa paham, banyak ya cowok-cowok atau ikhwan-ikhwan yang antri ya. Apa hukumnya mengikuti kajian diskusi agama dengan kakak kelas tanpa terikat oleh harokah tertentu? Pertama, kakak kelas anti siapa? Ulama sekolahnya di mana? Bisa bahasa Arab nggak? Kalau cuma kakak kelas yang dia sendiri bahasa Arabnya nggak bisa, boro-boro dia punya pengetahuan ilmunya juga tidak ada, tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang rantai Tobroni, Inna min ashratis sa'ah an yultamasal ilmu minas sigar. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari sigar. Siapa sigar? Ada dua pendapat. Pendapat pertama pendapat Abdullah bin Mubarak sigar hum ahlul bidah. Mereka adalah ahli bid'ah. Ada yang mengatakan sigar hum ya sigarun fil ilmi wa inkana kibaron kibarun Orang-orang yang ilmunya masih masih apa? Masih uh, dangkal. Ini hati-hati. Berdiskusi itu dengan orang yang lebih alim, tanya, faham. Kalau sama-sama blow on, ya dia nggak paham ilmu, anti nggak punya nggak punya ilmu, diskusi akhirnya hasilnya juga pasti jahil juga, ya. Jadi akhirnya diskusinya apa? Akan masuk kepada mirok, diskusi tanpa ilmu dan debat kusir yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Jadi nuntut ilmu tuh yang benar. Nuntut ilmu kepada orang yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Jangan kepada kakak kelas yang dia sendiri ia belum pernah mempelajari agama secara secara mendalam. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang harokah yang mendebat dan menjelek-jelekan salaf, salaf? Tapi kita tidak cukup untuk ilmu untuk membatahnya. Ya diam sajalah. Ya, kalau tidak punya ilmu cukup diam. Kasih saja buku. Ya, kasih buku, biarkan buku yang berbicara. Bagaimana hukumnya memakai body lotion yang mengandung minyak babi? Nggak boleh, najis. Haram. Emang body lotion cuma itu aja apa? Apa nggak ada yang lain? Masih banyak yang lain bu, yang halal, ya. Bolehkah kita kadang ketika sedang merasa ketakutan mau tidur membaca doa salah satu doa yang ada dalam Al-Qur'an saya lupa surat dan ayatnya. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin Ma'udzubika rabbi an yahdurun. Boleh, nggak jadi masalah. Cuma jangan diyakini ini sebagai sunnah Rasul. Sebatas membaca itu saja. Karena Rasulullah biasanya membaca sebelum tidur ayat kursi, kul huwallah, kul falak, kul binas masing-masing tiga kali ditiupkan di kedua telapak tangan dan di insyaallah semuanya itu ya akan mengusir setan dari anti. Itu. Kalau mengikuti sunnah insya Allah setan pun akan pergi. Setan makan dan minum. Beranak kawin seperti manusia tolong dijelaskan. Makan dan minum di antara dalilnya hadis bahwa apabila seseorang membaca, makan dan tidak membaca bismillah, setan mengatakan hari ini aku mendapatkan makan malam. Berarti setan itu makan malam. Juga Rasulullah SAW yang melarang kita beristinja dengan e, tulang dan kotoran keledai. Rasulullah mengatakan, "Fa innaha to'amukum to'amu ikhwanikum milal jin." Karena ia adalah makanan saudara kalian dari jin. Ini menunjukkan bahwa mereka makan dan minum, ya. Adapun menikah dikarenakan Rasulullah SAW menyuruh kita ketika berjima dengan istri Allahumma jannibna syaitan wajannibi syaitan marozak tanah ini menunjukkan bahwa syaitan punya syahwat dan ikut bercampur ya ketika <clears throat> kita bercampur dengan istri kita Iblis apakah dia dari golongan malaikat yang sahih dia dari jin karena Allah berfirman kana minal jin fafasaqu an amri rabbih. Yang sahih adalah dia jin karena ia diciptakan dari api. Ya, karena ia diciptakan dari a, api. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Saya cukupkan sampai di sini. yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallah wa Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.